Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum baik hadirin ikhwan yang sudah pada tenang dan akhwat yang pas masih pada ngobrol juga para pendengar radio Roja Bandung Pendengar Radio Roja eh, Radio Albayan Cianjur Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa Untuk melanjutkan bahasan tentang Sebab-sebab naik dan turunnya iman yang diambil dari kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Hafizahumullah Kita sudah membahas penyebab pertama dari bertambahnya iman yaitu ilmu dan dua, sudah dua poin ilmu yang kita bahas yang bisa menambah iman yang pertama adalah mentadaburi Al-Quran yang kedua adalah mengetahui asma Allah dan sifat-sifatnya. Sekarang yang ketiga, ta'ammul siratin nabil karim. Poin yang ketiga, ilmu yang bisa menambah iman adalah memperhatikan sirah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam Biografi beliau sejak lahir sampai wafat beserta seluruh perjuangannya beserta seluruh kemuliaan akhlaknya. Berkata muallif hafizahullah sesungguhnya di antara sebab-sebab bertambahnya iman adalah memperhatikan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajarinya, serta memperhatikan kemuliaan akhlak dan kebaikan tingkah laku serta biografi beliau. Beliau adalah pengemban amanah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah manusia pilihan Allah di kalangan para makhluknya. Beliau pemilik sebaik-baik hati manusia di seluruh alam jagat raya. Beliau adalah safir antara Allah Azza wa Jalla dengan hambanya. Safir itu perantara atau duta. Beliau diutus dengan membawa agama yang benar dan jalan kehidupan yang lurus. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai imam kaum yang bertakwa, sebagai hujah atas seluruh makhluknya. Beliau diutus oleh Allah ketika kehidupan manusia kosong dari para rasul membawa manusia ke jalan yang lurus dan ke kehidupan yang begitu gamblang. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk mentaati Rasul tersebut untuk menolong, memuliakan, mencintainya dan melaksanakan hak-haknya. Seluruh pintu-pintu surga tertutup dan tidak dibuka kepada seorang pun kecuali orang-orang yang menelusuri jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah melapangkan dadanya, meninggikan, memuliakan namanya dan telah mengangkat beban-beban yang terpikul di pundaknya. Alam nasyrah laka sodrok. Terus setelah alam nasrah laka sodrok wa rafa'na laka dzikrak wa angka anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Bukankah kami juga telah menghilangkan beban dari pundakmu? Dan bukankah kami telah meninggikan namamu? Dan Allah telah menetapkan kehinaan, kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi jalan hidupnya. Bahkan tidak ada jalan pun bagi seorang manusia pun yang ingin meraih kebahagiaan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali hanya dengan mengikutinya, mentaatinya dan berjalan di atas contoh-contoh sunnahnya. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah yang boleh ungkapkan dalam kitab Zadul Ma'ad fi hadi Khairil ibad. Sering kitab Zadul Ma'ad disebut dengan sebutan al-hadiyu. Kenapa? Karena ada lafad fi hadi Khairil ibad dan Zadul Ma'ad adalah kitab sirah kitab sejarah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk Kehidupan keseharian beliau banyak diungkap di dalam kitab Zadul Ma'ad tersebut. Seluruh isi Zadul Ma'ad adalah petunjuk Nabi SAW. Makanya disebut dengan sebutan Al-Hadiyu. Al-Hadiyu artinya Al-Hudan petunjuk. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Zad artinya bekal. Ma'ad itu hari kiamat. Bekal untuk bahagia di hari kiamat. Dengan cara mengikuti petunjuk khairil ibad. Khairil ibad adalah sebaik-baik hamba, sebaik-baik makhluk. Kata Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, wa minha huna tu'lamu اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم wala yunalu ridallahi battah illa ala aidihim kata Imam Ibnu Qayyim dari sini kita mengetahui bahwa kebutuhan manusia untuk mengetahui Rasul serta ajaran yang dibawanya adalah di atas seluruh kebutuhan. Kita butuh uang. Kita butuh makan. Kita butuh minum. Kita butuh tidur. Kita butuh tempat tinggal. Dengan kadar kebutuhan yang pokok. Tapi kebutuhan kita untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi dan ajaran di bawahnya itu di atas seluruh kebutuhan dunia kita. Kenapa? Ah, kita juga butuh membenarkan seluruh informasi yang bersumber dari dirinya. Baik informasi yang beliau sampaikan itu masuk akal ataukah tidak. Baik zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Karena banyak informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW yang tidak masuk akal. Seperti pada zaman dahulu kejadian tidak masuk akal. Seperti yang pernah kita bahas ada seorang nabi berperang melawan musuhnya pada waktu asar. Beliau belum sholat. Perang tidak bisa sebentar-sebentar. Dan tidak bisa minta izin dulu ke musuh. Break dulu ya, mau sholat asar dulu nggak bisa. Hari kalau perang langsung bakal habis waktu, kalau sholat asar dulu bakal diserang. Akhirnya Nabi ini berdoa, Ya Syams anta ma'murahu ana ma'mur. Allahumma hbisha. Wahai matahari, kamu makhluk yang disuruh oleh Allah. Aku pun makhluk yang disuruh oleh Allah. Ya Allah tahan dulu itu matahari. Jangan dibiarkan bergeser. Sampai kami menyelesaikan perang. Akhirnya ditahan dulu itu matahari tidak bergeser. Dan perang selesai. Ketika Nabi tersebut memenangkan peperangan, matahari tetap di tempatnya dan mereka bisa menunaikan sholat asar di awal waktu. Ini tidak masuk akal. Tapi itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini terjadi pada zaman dahulu, sebelum zaman beliau. Wajib kita percaya. Kejadian di masa yang akan datang tentang munculnya Dajjal laknatullahi alaih dengan kesaktian yang tidak bisa diterima oleh akal. Dia itu bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Memerintahkan langit untuk menurunkan hujan atau tidak. Memerintahkan kambing, sapi, unta untuk menghasilkan susu atau tidak. Membawa air dan api yang kelihatan air adalah api, yang kelihatan api adalah air. Di hari pertama kemunculannya lamanya satu hari tersebut sama dengan satu tahun. Hari kedua sebulan, hari ketiga sepekan, hari keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari pada umumnya. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Wajib dipercayai. Jadi kebutuhan kita mengenal Rasul dan ajarannya kebutuhan kita mempercayai seluruh informasi yang disampaikannya. Kebutuhan kita mentaati semua perintahnya adalah kebutuhan di atas seluruh kebutuhan. Karena tidak ada jalan untuk bisa meraih bahagia baik di dunia ataupun di akhirat kecuali dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Tidak ada cara untuk bisa mengetahui mana baik dan mana yang buruk secara tafsir kecuali dengan mempelajari ajaran-ajaran. Tidak bisa ridho Allah diraih sedikit pun kecuali dengan mengikuti jejak langkahnya. Itu perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ya yang menunjukkan pentingnya mempelajari sirah Rasul alaihi salatu wassalam untuk bisa mengikuti jejak langkahnya. Maka bagaimana pendapat kita tentang orang yang buta terhadap sejarah beliau, terhadap petunjuk beliau sedikit pun. Orang yang terpisah dari akhlak Nabi dan ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam tak ubahnya bagaikan ikan yang dipisahkan dari air. Maka seorang hamba yang hatinya jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak ubahnya seperti itu bahkan lebih buruk lagi akan tetapi hati yang mati tidak akan mampu menyadarinya sebagaimana sebuah peribahasa menyatakan ya bahwa wama li jarahin bimayitin ilam mayit tidak akan mampu merasakan sakitnya luka di tubuhnya orang yang sudah mati menjadi mayit sok diciwit dan mau ngajar rewet dikelek-ketek mau gogorowokan dilukai tidak akan menjerit. Dia tidak bisa merasakan rasa sakit yang mendera tubuhnya. Maka demikian pula orang yang hatinya sudah mati, dia tidak akan merasakan penderitaan dan sakitnya jauh dari tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia enjoy saja dengan keburukan keadaan yang sedang dilakoninya di dalam hidup. Apabila kebahagiaan seorang hamba di dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat, sangat bergantung kepada sejauh mana dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajiblah bagi setiap orang untuk menasihati dirinya sendiri untuk mencintai keselamatan dan kebahagiaannya agar dia mengenal petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mempelajari sirahnya, biografinya, dan yang sejenisnya dan memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti petunjuknya memasukkan dirinya ke dalam golongan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dalam hal ini manusia kaum muslimin terbagi kepada tiga. Tiga golongan. Terhadap apa? Terhadap sirah Nabi SAW. Nanti kita bisa mengklasifikasi diri masuk kelas mana kita, masuk golongan mana. Pertama mustaqilun. Mustaqil artinya orang yang memberi sedikit perhatian kepada sirah Nabi SAW. Kedua mustakthirun. Orang yang memberikan perhatian besar. Semoga kita masuk golongan kedua. Tidak masuk golongan pertama. Dan amit-amit jabang bayi, kasabrang, kapalembang, jangan masuk golongan yang ketiga. Yaitu wa mahrumun. Orang yang mahrum. Orang yang sama sekali tidak mengetahui Sejarah perjuangan Nabi Wasallam, biografinya, apalagi kemuliaan akhlaknya. Wal fadlu biyadillahi yu'tihi wallahu dzul fadlil azim. Seluruh karunia bertangan berada di tangan Allah. Allah berikan karunia itu kepada hamba yang dikehendakinya dan Allah lah pemilik kemuliaan yang agung, karunia yang agung. Orang yang diberikan pemahaman Pengetahuan sirah Nabi yang sangat banyak berarti orang itu telah diberikan karunia yang banyak oleh Allah. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Termasuk salah satu bagian dari agama ini adalah sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang yang mempelajari sunnah, memperhatikan sifat, karakter, dan akhlak mulia Nabi saw yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta kitab-kitab sirah. Ya, siapa yang mempelajari sunnah Nabi saw dalam Al-Quran dan dalam hadisnya yang sahih dan dalam kitab-kitab sirah, Berarti orang ini telah mengorbankan banyak waktunya untuk meraih kebaikan bagi diri sendiri. Akan bertambahlah rasa cinta dia kepada Nabi SAW. Akan melahirkan mahabbah untuk mengikuti sunnah Nabi dalam ucapan dan perbuatan. Berkata Imam Ibn Jauzi, wa aslul usul al-ilmu wa anfa'ul ulum an nazar fi siratir rasul wa ashabi. Pokok pangkal segala sesuatu adalah ilmu. Pokok pangkal segala kebaikan adalah ilmu dan ilmu yang paling bermanfaat adalah memandang, memperhatikan, mempelajari sirah Nabi dan para sahabat. Manakah contoh ayat yang berisi tentang sirah Nabi beserta akhlaknya? Coba perhatikan At-Taubah 128 Allah berfirman Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Golongan kalian artinya golongan manusia. Rasul yang diutus ini bukan dari golongan malaikat. Karena percuma kalau utusan Allah untuk manusia dari kalangan malaikat. Karena apa? Karena contoh ibadah yang dilakukan oleh malaikat nggak mungkin bisa dituturkan ke orang. Tidak mungkin bisa apa? Diikuti oleh kita. Karena kemampuannya yang jauh berbeda. Malaikat mah tidak kenal lelah, tidak kenal capek, tidak kenal jemu ya mual leles, mual nundutan, mual cangkul, mual cangkel, mual kesel. Kebayang ibadahnya kayak apa. Sedangkan kita kemampuannya super minim. Sedikit saja imam membaca surah yang panjang, tur teh ngeleper itu. Terus hati baceo kukulutus nyarekan imam. Oleh karena itu percuma kalau utusan Allah yang dikirim kepada manusia adalah dari kalangan malaikat. Harus dari kalangan manusia. Utusan Allah itu juga harus memiliki kelemahan seperti yang dimiliki oleh manusia. Kalau tidak makan, lapar, tidak minum, haus, tidak tidur, ngantuk, dan apabila dilukai luka dan tetap mengalami kelelahan, capek, cangkel, pegel, leles, dan bisa mati. Ada rasa keharoream, suka sakit, suka lupa, persis seperti manusia pada umumnya. Sehingga seluruh yang beliau lakukan bisa kita ikuti. Karena adanya kesamaan dalam segala hal antara Nabi tersebut dengan kita. Beliau makan nasi, kita juga makan nasi. Eh enggak makan nasi, beliau makan apa? Kurma sama mungkin roti-roti gitu. Ya. Tapi kita juga sama makan itu. Maka bahkan jauh lebih baik daripada itu. Ya. Beliau suka ngantuk, kita juga suka ngantuk. Beliau suka lapar, beliau juga kita juga suka lapar. Sama. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Azizun alaihi ma'anitum. Ini akhlak rasul. Rasul salsam tidaklah egois. Beliau itu dikatakan azizun alaihi ma'anitum. Sungguh berat atas diri beliau penderitaan yang kalian alami. Kalau umatnya mengalami penderitaan, maka Nabi SAW jauh lebih menderita melihat penderitaan kita. Atau jangankan beliau, kita sebagai orang tua, punya anak, kita sayang, cinta kepada anak. Ketika anak kita sakit, menderita, ya Anaknya mah nggak nangis, anteng lagi panas nyebret gitunya, antengnya ococoan. Orang tuanya, ibunya atau ayahnya bisa nangis. Karunya ting gitunya. Daripada kamu yang sakit mending sakit ini pindah aja ke kucing. Nabi SAW lebih dari itu. Azizun alaihi ma'anitum. Sungguh berat yang beliau rasakan. Melihat kalian menderita. Harisun alaikum. Sangat besar keinginan agar kalian memperoleh kebaikan. Bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'uf rahim. Dan kepada orang-orang mukmin beliau ra'uf dan rahim. Ini akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Al-Qalam ayat 4 menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Lihat kepada orang kafir bagaimana sikap beliau dalam Ali Imran 159 Allah menyatakan Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak, santun kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Tidak keras, tidak kasar. Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Kalau kamu bersikap keras, keras, bersikap kasar dan keras hati kepada mereka, lang faddu min haulik, maka pasti mereka akan lari dari sekitar kamu. Kalau Nabi kasar, padahal kebejatan orang-orang kafir Quraisy zaman dulu kalau kita lihat dalam sejarah, dalam hadis-hadis Nabi SAW, bikin emosi artinya, bikin nafsu gitu. Nyebelinnya luar biasa, ngebetainnya luar biasa gitu. Bacanya juga, duh gerget. Nabi SAW lagi sujud, ditaplokan ke kotoran unta. Sanukeh tekeh lah tuhnya. nya. Pika sebelumnya nah, nah, itu luar biasa. Ketika Nabi SAW, aku ini utusan Allah kepada kalian. Ah, oh, bohong. Mana buktinya? Sob, minta bukti apa? Agar kalian percaya. Tuh bulan belah. Kalau bulan bisa terbelah olehmu, kami percaya. Dibelah ya bulan. Belah dua. Apa komentarnya? Uh, hebat sihirna. Imannya tidak, <laughs> gitu kan? Kurang bisa, kurang gimana nyebelin tuh orang. Bikin emosi yang bacanya apalagi yang mengalaminya. Tapi karena rahmat Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tetap sabar, tabah dan bisa bersikap lunak kepada mereka. Allah berfirman, "Fabina ma rahmati min Allahi linsalahu, Walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik." Ini beberapa ayat yang menjelaskan bagaimana akhlak Nabi Ali salatu wasalam baik kepada sama muslim ataupun bahkan kepada orang kafir. Lihat bagaimana akhlak beliau dalam sunnah. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menyebutkan ma Rasul sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aisarahuma malam yakun ithma faida kana ithman kana abadan nas minhu wa man taqama li nafsihi illa an tunhat illa an tuntahaka maharimullah fayantaqimul lahi biha kata Aisyah tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam disodorkan kepada dua pilihan kecuali pasti beliau akan mengambil pilihan termudah. Selama pilihan termudah itu bukan sesuatu yang dosa. Apabila ada sesuatu yang dosa, maka beliau manusia yang paling menjauhkan diri dari dosa itu. Wa man nafsi dan Nabi SAW tidak pernah dendam untuk diri pribadinya. Diri pribadi dihina tidak dendam. Coba kalau kita baca sejarah. Ketika Nabi SAW di Mekah. Kebejatan orang-orang musyrik di Mekah. Aduh sudah melewati batas kemanusiaan kepada Nabi dan pengikutnya. Lalu beliau pindah ke Madinah. Setelah berapa lama kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah takluk kota Mekah. Lalu Nabi SAW bertanya, menurut kalian tindakan apa yang aku akan lakukan kepada kalian? Kata penduduk Mekah serempak, ya. Mereka menyatakan Akhun Karim ibnu Akhun Karim. Kamu ini seorang saudara kami yang mulia anak dari saudara kami yang mulia, kamu tidaklah berbuat apapun kepada kami kecuali kebaikan. <laughs> Bayangkan. Apa kata Nabi SAW? Sekarang kalian bebas. Tidak ada dendam. Untuk pribadi dulu siapa yang naplokin kotoran kuda ke tengkuk saya dulu. Siapa? Mana-mana. Di ayana. Ah, tidak begitu. Dulu siapa yang menghina? Dulu siapa yang mengolok-olok? Enggak, seluruhnya bebas. Dibebaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, tidak ada dendam. Kecuali apabila ada perkara yang Allah haramkan yang dilanggar, maka barulah beliau membalas karena Allah atas hal tersebut. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Coba lihat apa yang dituturkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ini seorang pembantu Nabi saw. tapi tidak digaji. Sukarela datu. para sahabat dahulu mah tu berbondong-bondong ya, berebut ingin dekat dengan Nabi sallallahu sekalipun jadi pembantunya. Bahkan dibahkan bahkan seorang yang terhormat seperti Mughirah bin Syu'bah, kepala kabilah yang sangat disegani, yang sangat dihormati, yang sangat dimuliakan di kalangan kaumnya setelah masuk Islam menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selalu ingin menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat Nabi berwudu dengan menggunakan sepatu, langsung itu dongkok Dongkol itu apa? Uh, membungkukan badan untuk apa? Membuka sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh Nabi dilarang. Biarkan karena aku memakai kedua sepatu dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap bagian atas sepatunya. Ketika beliau BAB dan tidak membawa air, beliau berkata kepada Mughirah bin Syabah, tolong ambilkan air untuk Diambilkan dengan semangat dan senang hati. Termasuk Anas bin Malik radhiyallahu an dia berkata khadimtuhu asyra sinin fa wallahi ma qala li uff qat wala qala li shay'in fa'atu lima fa'ata kadza wala shayin lima lam af'alhu alla fa'alta kadza Kata Anas bin Malik, aku melayani Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah beliau tidak pernah berkata ah atau uf sedih sekalipun kepada aku. Dan beliau tidak pernah berkata terhadap apa yang aku kata, terhadap apa yang aku lakukan. Kenapa kamu melakukan ini? Enggak, enggak pernah menyalahkan, terhadap apapun yang dilakukan Anas dan beliau tidak pernah berkata tentang apa yang tidak aku lakukan, mengapa kamu tidak melakukan ini? Pokoknya menjadi pembantu Nabi, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bablas artinya itu. Tidak ada kendala psikologis, tidak ada rasa duh takut dimarahi, takut ini, takut itu enggak. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masih kata Anas, kana Nabi SAW wasallam nas wa ajmalan nas wa asya'an nas. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajmalan nas, pangkasetna Pang pangbagerai dermawan naon bahasa Sundana berehan Pang pangkasepna pangwanianana asja'an nas Kana Nabi sallallahu ajwadan nas wa ajmalan nas wa asja'an nas. Adalah Nabi SAW alaihi manusia yang paling dermawan, manusia yang paling tampan dan manusia yang paling berani. Nasi kata Anas, karena Rasul selesam ahsanan nasi khuluqo. Nabi selesam itu manusia yang paling baik akhlak. Berkata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasul sallallahu lam yakun fahishan wala mutafahishan wa annahu kana yaqul khiyarukum ahsanukum akhlaqa adalah Rasul SAW beliau tidaklah bukanlah orang yang kasar dan bukanlah orang yang berkata-kata keji. Kata-kata itu santun. Tidak ada kebun binatang di mulutnya. Tidak ada kata-kata yang menyakiti manusia yang mendengarnya. Kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi, hadis-hadisnya itu kan ucapan itu selain susunan bahasanya indah, sopan, juga maknanya dalam. Min husri islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Coba bayangkan. Kalau antum mengerti bahasa sun, bahasa Arab dengan sastranya, terasa indahnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Singkat, indah, padat, mendalam isinya. Dan bagus susunan bahasanya. Tidak ada suatu pun yang keji, mungkar dalam kata-katanya. Dan beliau berkata, "Khiyarukum ahsanukum akhlaqa." Manusia yang paling baik di antara kalianlah manusia yang paling baik akhlaknya. Ini juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari segi sifat malu. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal udara fi khidriha. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Nabi SAW sangat pemalu dan beliau lebih pemalu daripada anak gadis yang sedang dipingit. Anak gadis zaman dahulu dahulunya, zaman sekarang mah tidak ada rasa malu. Kalau zaman dahulu ketika seorang wanita dilamar ya untuk dijadikan istri orang tuanya nanya neng mau nggak ke sana diem itu karena malu gitu ya kalau zaman sekarang jangankan ditanya tidak ditanya teh bapak tuh kawinkan orang teh geus kuat <laughs> sebaru begitu ya datang ke lelaki tolong lamar saya tuh bapak saya menunggu itu tidak salah secara syar'i. Tapi tidak mencerminkan rasa malu. Tidak dosa. Kalau umpamanya ada seorang wanita yang bilang ke bapaknya, saya ingin segera nikah, carikan ikhwan. Itu tidak dosa dan tidak menjadi aib. Atau kalau ada seorang wanita datang kepada seorang laki-laki, kalau sekarang nggak perlu datang cukup ngetik sama jempolnya saya siap engkau nikahi, datanglah segera ke ayahku. Itu tidak dosa dan tidak aib. Tapi hadis ini mencerminkan betapa pemalunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pemalu daripada gadis pingitan dan apabila beliau merasa malu kami mengetahui ekspresinya dari wajahnya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain tentang bagaimana akhlak beliau ya baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang memperhatikan akhlak beliau baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dia akan mampu mengambil manfaat sebesar-besarnya. Kemudian Hal ini pun menjadi penyebab terkuat yang bisa menguatkan rasa cinta dalam hati seorang muslim kepada nabinya dan bertambah pula kecintaan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya untuk termotivasi melakukan sebanyak mungkin amal soleh min a'zami abwabi wasilil hidayah asabilil wijah wa وسبل hidayah. Ini termasuk di antara pintu-pintu agung dan jalan-jalan agung untuk meraih hidayah. Jadi kalau kita melihat akhlak Nabi SAW yang seluruhnya mulia, tidak ada yang buruk, siapapun akan kagum. Siapapun akan menyukainya, simpati kepadanya, bahkan cinta. Ketika tersebar gitu ya, tahun berapa ya? Ada seorang sutradara film di Belanda yang membuat film fitnah. Isinya menjelek-jelekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga malaikat Jibril. Kau muslimin marah. Sampai apa? Si sutradara itu dibunuh. Mati. Setelah mati, orang-orang kafir ateis di sana juga marah ke kaum muslimin. Kenapa harus dibunuh? Cuma bikin film. Kalau mau membela Nabi dan Jibril bikin film tandingan. <laughs> Disangkanya sesimpel itu urusannya ya. Sampai akhirnya mereka menghancurkan masjid-masjid dan seterusnya melecehkan kaum muslimin. Tapi dampak positif dari itu ada banyak orang yang tiba-tiba masuk Islam dengan kasus itu. Kenapa? Salah satunya mereka penasaran Kenapa umat Islam kalau nabinya dihina mereka ngamuk? Nabi yang mereka bela itu sosoknya seperti apa sih? Penasaran. Ada yang mencari Al-Quran terjemahannya, ada yang mencari buku sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dibaca dan dipelajari, dan itu membuka pintu hidayah. Oh pantas kalau memang Muhammad itu sosoknya seperti ini pantas dibela. Pantas kita ngamuk gitu. Karena semulia itu. Akhirnya mereka banyak yang masuk Islam. Dari sini kita bisa melihat, mempelajari sirah Nabi SAW. Beserta kemuliaan akhlaknya adalah salah satu pintu terbukanya hidayah dari Allah Azza wa Jalla kepada seorang. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Miftahud dari Sa'adah. Miftahud dari Sa'adah itu artinya kunci negeri kebahagiaan. Bagaimana caranya agar kita bisa bahagia di negeri akhirat? Itu ada kuncinya. Dan kunci-kunci tersebut dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud dari Sa'adah. Kalau kita apa menyinggung buku ini artinya dan isinya ingin ngebahasnya. Dan itu bagus. Berkata Imam Ibnu Qayyim, anna lil hidayati asbaban muta'addidatan wa turuqan mutanawwi'ah wa hadha min lutfillahi bi ibadihi litafawuti uqulihim wa adhanihim wa basairihim wa zakara min hadhihi al asbab ta'ammulu halin wa awsafin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anna hadha sababun lil hidayah lihidayati ba'din nas. Kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya meraih hidayah itu ada beberapa cara dan jalan yang beragam. Peribahasa menyatakan banyak jalan menuju hidayah Allah. Ngapain ke Roma? Banyak jalan untuk meraih hidayah Allah. Dan banyaknya jalan untuk meraih hidayah Allah itu termasuk wujud kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Karena berbedanya akal mereka, otak mereka, pemahaman mereka. Ada orang yang diberi sekali penjelasan ngertilah dapat hidayah. Ada yang sepuluh kali dijelaskan dengan penjelasan yang sama, lebeng, tefaham, es-es asan. Maka orang itu bisa diberikan hidayah dengan cara yang lain. Cara memperoleh banyak, beragam. Lalu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di antara sebab-sebab teraihnya hidayah adalah memperhatikan keadaan dan sifat atau akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini termasuk sebab teraihnya hidayah oleh beberapa orang manusia. Berkata Imam Ibn Qayyim, "Wa minhum man yuhtada bi ma'rifatihi bi halihi wa ma futira 'alaihi min kamil akhlaq wal awsaf wal af'al." Wa anna 'adat Allah alla yukhziya man qamat bihi tilkal awsaf wal af'al li'ilmihi billahi wa ma'rifatihi bihi wa annahi la yukhzi man kana bihadhil mathabah kama qalat ummul mu'minina Khadijah lahu. Di antara manusia ada orang yang tertunjuki memperoleh hidayah dengan cara mengenal Nabi saw alaihi Beserta kemuliaan akhlaknya, keindahan tingkah lakunya. Dan dia pun mengetahui bahwa kebiasaan Allah adalah tidak akan menghinakan siapapun orang yang memiliki akhlak yang mulia tadi. Sebagaimana perkataan Khadijah Ummul Mukminin ketika Nabi SAW awal menerima wahyu. Di mana? Di gua di gua Hira. Gua Hira itu di mana? Di Gunung Sur atau Gunung Nur. Sur Gunung Sur mah gua Sur. <laughs> di Gunung Nur. Ketika pertama menerima wahyu kan kagetnya. Lagi menyepi sendirian di gua tiba-tiba muncul sesosok makhluk. Lalu memerintah ikra baca olehmu. Sahanu terewas. Beliau menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca." Ditangkap di berkat sampai nyeri yang engap. Dilepaskan, Ikra Baca olehmu. Lalu dijawab ma ana biqari. Kalau ingat kasus ini saya jadi ingat kepada seorang guru yang sedang praktek, guru agama praktek. Di hadapan murid-murid SMP menceritakan ini. Baca olehmu kata malaikat Kata Nabi saya tidak bisa membaca. Murid ibu bahasa Arabnya ikra apa baca apa? Ikra. Kalau saya tidak bisa membaca apa? Alamun. La ikraha fiddin. <laughs> La ikraha fiddin. Padahal sama-sama ikranya. Tapi yang satu ikra pakai qaf. Kalau la ikraha hafidin pakai kaf. Apa arti la ikraha hafidin Tidak ada <laughs> paksaan dalam agama. Beda sama-sama lafaz apa mirip ikra, yang satu ikrah. Ma'ana biqara, aku tidak bisa membaca. Lalu turunlah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Setelah itu Nabi SAW pulang. Dalam keadaan gemetar, takut. Sampai di rumah istrinya tercintanya menunggu. Siapa istrinya? Aisyah apa Hafsah? Khadijah. Heeh. Hese ditipu anu pinter. Khadijah, zammiluni zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Diselimuti oleh Khadijah. Lalu setelah agak reda Nabi Alaihi Wasallam menceritakan apa yang dialami. Ada sosok makhluk datang tiba-tiba begini, begini, begini. Apa kata Khadijah? Abshir. Fawallahi la Allahu abada innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kakalla wa tuqri'ud dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Berbahagialah engkau. Demi Allah, engkau Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Karena apa? Pada saat itu Islam belum datang. Baru wahyu pertama itu turun. Ya. Tapi Khadijah naluriahnya sebagai manusia menyatakan demi Allah, Allah tidak akan merendahkan, menghinakanmu selama-lamanya. Karena apa? Karena engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Engkau selalu jujur dalam berbicara. Engkau selalu membantu membawakan barang orang yang lemah. Engkau selalu memuliakan tamu dan engkau selalu menolong siapapun yang berada di atas kebenaran. Itu seluruhnya kemuliaan akhlak. Orang di zaman jahiliyah pun tahu siapa orang yang memiliki kemuliaan akhlak, Allah tidak akan menghinakan. Itu orang yang saat itu belum mengenal Allah Azza wa Jalla. Belum mengenal al-haq ataupun kebenaran. Tapi dia sudah mengetahui bahwa orang yang akhlaknya mulia tidak mungkin dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan dalam kitab At-Tawdih wal Bayan beliau menerangkan wa min turqi mujibatil iman wa asbabih ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu ma huwa alaihi min akhlaqil aliyah wal awsafil kamilah fa inna man arafahu haqqal ma'rifah lam yartab fi siddiq fi sidqihi wa sidqi ma ja'a bihi min al kitabi was sunnah wad dinil haqq Kama qala ta'ala alam ya'am lam ya'arifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ayam fa ma'rifatuhu tujibu lil abdil mubadarah ilal iman mimman lam yu'min wa ziyadatil iman mimman amana bih. Di antara cara-cara yang akan melahirkan iman dan sebab-sebab yang menyebabkan teraihnya iman adalah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengelak, mengenal ketinggian akhlaknya dan kemuliaan tingkah lakunya. Maka siapa orang yang mengenal diri beliau dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, orang itu tidak akan ragu tentang kebenaran Nabi Alaihi Wasallam dan kebenaran ajaran yang dibawanya dari kitab dan as-sunnah beserta agama yang hak berkata berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Mu'minun 69 atau apakah mereka tidak mengenal rasul mereka sehingga mereka mengingkari rasul itu maknanya adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan seorang hamba bersegera untuk beriman kalau dia sebelumnya tidak beriman dan akan semakin bertambah iman kalau sebelumnya dia sudah beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman menganjurkan manusia untuk untuk apa? Mentadaburi keadaan Rasul yang menyeru keadaan kepada iman. Dalam surah Saba 46 Allah berfirman, "Qul innama a'idhukum biwahidatin antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid katakan oleh Muhai Muhammad ini ajaran Allah kepada Nabi SAW untuk disampaikan Hanyalah aku mengajari kalian tentang satu hal saja, yaitu Ndaklah kalian tegak di atas kebenaran karena Allah, baik berdua ataupun sendiri-sendiri, kemudian kalian berfikir. Dan sahabat kalian ini, yaitu Muhammad SAW, disebut, Ma bisahibikum min jinnatin. Bah, sahabat kalian ini bukanlah orang gila. Kan orang-orang menyebutnya gila. Beliau ini tiada lain kecuali seorang pemberi peringatan kepada kalian sebelum didatangkannya azab yang sangat pedih. Allah pun bersifirman tentang kesempurnaan akhlak Nabi, bahkan bersumpah bahwa akhlak Nabi itu luar biasa hebat, bukan orang gila. Allah menyatakan nun, ini sumpah. Wal qalami wa ma yasurun demi qalam. Wa ma yasurun dan apa yang mereka tuliskan. Qalam itu maksudnya pena bukan balong. Ma anta bi ni'mati rabbika majnun Engkau ini hai Muhammad karena rahmat Allah bukanlah orang gila. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Sungguhnya bagi dirimu hai Muhammad akan memperoleh pahala yang tiada putusnya Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau ini berada di atas akhlak yang sangat agung. Allah pun berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa ma rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Bagaimana sikap dan respon ulil albab kepada seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ulul albab, Rabbana innana sami'na munadiya. Ya Allah, sungguhnya kami telah mendengar orang yang menyeru. Orang yang menyeru itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Yunadi lil iman yang menyeru kepada iman. Maksudnya Nabi tersebut berbicara dengan ucapan, mengajak kepada iman dengan ucapan, dengan akhlak, dengan amal, dengan agama dan dengan seluruh keadaannya. An aminu bi rabbikum. kalian beriman kepada Rabb kalian dengan iman yang tidak tercampur keraguan-raguan sedikit pun. Fa amanna nabi. Maka kami pun kemudian beriman. Inilah sikap ulil albab. Ya, ini penjelasan seluruhnya menerangkan bahwa mengenal dan mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara salah satu penyebab bertambahnya iman atau ber, menjadi penyebab datangnya iman bagi orang yang sebelumnya tidak beriman. Inilah yang ketiga, ah cukup yang ketiga ini sampai di sini saja. Yang keempat dan seterusnya akan kita teruskan di e, pertemuan yang akan datang. Ya, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan kalau ada pertanyaan diajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah wanita keluar rumah menuju masjid untuk sholat gerhana? Boleh, tidak apa-apa. Bagus. Apakah pas tanggal 9 Maret kan ada gerhana matahari? Apakah Ustadz yang menjadi imam dan khotib? Mohon nanti infonya. Meren. <laughs> ya. Insya Allah di Masjid Umar bin Khattab ya. Di Bandung gerhana terjadi kelihatan. Kelihatan ya. 88 sun gede dong. Berarti lebih dari tiga perempatnya ya. Durasinya berapa? dua jam. Wow, keren. Kita sholat dua jam nanti. Siap. Kalau betul di, di Bandung kelihatan, pertama. Kedua, tidak tertutup awan, tidak hujan. Kita sholat. Tapi kalau umpamanya mendung, seperti sekarang mendung ya, tadi hujan. Tidak terlihat, terhalang awan berarti kita tidak sholat. Karena tidak terlihat. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum mendapat pahala WRWB-nya tidak. Saya ingin bertanya perihal sholat. Masjid-masjid di daerah rumah saya jauh dari sunnah. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Termasuk tidak adanya tidak ada yang merapatkan sof. Selain itu imam-imam sholatnya memiliki kekurangan secara fikih. Yang ingin saya tanyakan, imam pertama bacaan cukup baik. Hanya kurang di makhraj. Gak cukup baik kan? Kurang di beberapa huruf dan terang-terangan melakukan kebidahan bersama jamaahnya serta sering membaca surat yang sama saat mengimami sholat jahar. Meren eta-eta nanu apalna dimaklumnya. Imam kedua selain membaca surat yang kurang bervariasi berarti sama hanya eta-eta wae. Bacanya tidak tartil dan suka ada kesalahan bacaan termasuk jenis fathah, kasroh, dan dommah. Uluh, parah atau ya teman. Imam ketiga, ini multiple choice ini. Bacaan surat paling tidak bervariatif. Eh, etakan sama. sama dan fatalnya tidak beda dalam pengucapan hamzah dan ain selain kurang fasihnya dalam makhraj huruf ain eh huruf lain a duh soal cerita ini Menurut Ustaz, imam manakah yang paling baik saya jadikan tempat saya bermakmum ketika sholat? Tidak ada yang baik. <laughs> Yang pertama lumayan. Yang pertama hanya melakukan kebidahan bersama jamaah. Biasanya kedua ketiga juga tidak akan jauh lah. Saya memiliki sedikit ilmu akan kekurangan mereka, namun tidak mampu meluruskan mengingat status mereka dihormati dalam lingkungan sekitar. Bagaimana sebaiknya sikap saya agar terhindar dari dosa dan mencari kesempurnaan sholat? Tetaplah sholat berjamaah dengan mereka, bergaul secara baik dengan mereka, tunjukkan kemuliaan akhlak kepada mereka. Maka itu juga dakwah. Adapun kalau meluruskan kesalahan mereka bisa menimbulkan madarat, maka tidak perlu meluruskan. Karena tidak akan lurus, bahkan tambah bengkok. Maka meminimalisir apa namanya menghindari keburukan yang lebih besar itu lebih baik daripada meluruskannya tapi menimbulkan keburukan yang lebih besar. Sudah diam saja. Tetap ikut sholat berjamaah dengan mereka. Jangan sampai itu jadi alasan untuk sholat di rumah. Jangan. Kesalahan mereka biar tanggung jawab mereka. Kewajiban kita tetap ikut sholat berjamaah. Muzayin di studio ada pertanyaan? Ada Ustaz. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kiat-kiat supaya kita tidak terpengaruh ke futuran pasangan kita? Sedang dia selalu ada di samping kita setiap hari. Seorang teman saja dapat mempengaruhi akhlak kita apalagi pasangan. Bagaimana solusinya? Mohon nasihatnya Ustaz Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Iya. Wa jazakallahu khaira fika barakallah. Ya, kalau pasangan kita futur, jangan dibiarkan, ajak ngaji. Ajak dengar radio atau TV yang isinya dakwah ke arah yang hak. Kemudian diingatkan ketika kefuturannya menjerumuskan dia ke dalam dosa dan kemaksiatan secara baik. Diingatkannya. Terus juga doakan. Selain diajak ke pengajian, didoakan, diingatkan juga ajak agar dia bergaul dengan kawan-kawannya yang soleh, yang berilmu, yang bisa membimbing dia ke arah yang lebih baik. Itulah berapa pen yang harus dilakukan. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah kebid'ahan itu sebuah aib? Iya, aib yang harus ditutupi dari seorang muslim iya. Sekali lagi kalau kita ingin mewanti-wanti orang dari sebuah kebidahannya, cuma sebutkan kebidahan bahwa ini perbuatan bid'ah. Tanpa menyebut contoh pelakunya tuh si fulan, enggak jangan. Kecuali kalau si fulan tersebut orang yang rajin aktif mengajak manusia kepada kebidahannya. Dia mengajarkan Islam, tapi kita yakin yang diajarkannya adalah kebidahan. Boleh kita sebut. Agar orang tidak tertipu dengan pribadi orang tersebut. Apakah bidah hanya berlaku pada ibadah saja? Tidak, dalam akidah banyak. Lebih parah lagi kebidahan. Ya. Adakah bidah dari segi manhaj dan akidah? Ya ada. Dari segi manhaj tadi umpama eh, dari segi manhaj umpamanya cara dakwahnya dengan mengadopsi cara dakwah khawari, cara dakwah mu'tazilah, cara dakwah ahl bidah yang lain berhizb, bergolongan-golongan menerapkan adanya imam, adanya bayat seperti itu. Tapi akidahnya salah umpamanya. Maka itu bid'ah di bidang manhaj. Contoh bid'ah, bid'ah di bidang akidah ya banyak. Seperti umpamanya menafikan sebagian sifat-sifat Allah atau umpamanya e, menetapkan sifat Allah yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Mentakwil umpamanya makna beriman kepada takdir itu termasuk beberapa jenis kebid'ahan di bidang akidah. Apakah bercadar tetap berlaku kepada anak yang sudah uzur usia 53 tahun? Tidak dilihat usia. Kalau usia 60 atau lebih, tapi syahwat kepada laki-laki masih gede. ABG juga kalah. Penampilan fisiknya terpelihara dan menarik ABG berondong banyak tergila-gila. Dia tetap wajib untuk apa? Untuk menutup wajah dan menjaga diri. Karena apa? Karena masih menimbulkan fitnah dan dia sendiri masih bisa terfitnah. Tapi kalau sudah berhenti haid, istilahnya apa? Menopause. Kemudian tidak lagi memiliki syahwat terhadap laki-laki dan tidak memiliki daya tarik lagi bagi laki-laki maka boleh dibuka wajah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nur ayat 60 wal qawaidu minal minan nisa'illati la yarjuna nikaha dan wanita-wanita yang sudah tua la yarjuna nikaha yang tidak memiliki syahwat untuk menikah sudah padam syahwatnya falaisa alaihinna junahun ayyadhna thiyabahunna ghairu mutabarri ghairu mutabarrijatin bizina maka tidak apa-apa bagi wanita ini untuk menanggalkan pakaiannya tanpa bertabarruj dengan perhiasannya yang dimaksud menanggalkan pakaian adalah jilbab, pakaian luar. Yang pakaian luar itu menutupi wajah. Wanita itu ada dua rangkap. Yang biasa dipakai di rumah adir'u namanya, ya, menutup uh, kepala, ya, pakai kerudung, cuma wajah kelihatan, pergelangan tangan kelihatan, mata kaki kelihatan. Itu yang biasa dipakai di kalangan lingkungan keluarganya, namanya adir'u. Pas mau keluar wajib pakai jilbab yang lebar menutupi juga wajah. Nah, wanita yang sudah tua wal khawaidu minan nisa illati la yarjuna nikah. Wanita yang sudah tua yang sudah tidak memiliki syahwat untuk menikah, Falaysa alaihinna junahun. Bagi mereka tidak berdosa Ayadu'na thiyabahunna untuk menanggalkan membuka pakaian luarnya ya ghairu mutabarrijatin bizina tanpa bertabarruj dengan perhiasan. Perhiasannya jangan dipakai kalau mau keluar rumah. Wanita sebenarnya boleh tidak bercadar. Boleh kelihatan eh, tangan, boleh kelihatan juga kedua mata kaki. Tapi hanya wanita yang dia sudah tidak punya syahwat dan tidak memiliki daya tarik terhadap laki-laki. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam di masjid kami berjamaah subuh sering baca doa kunut yang dijaharkan. Kadang-kadang juga memimpin sebagian jamaah dengan tahlil jahar la ilaha illallah. Saya sudah mengingatkannya tapi dijawab sebagian jamaah melakukan hal itu. Bagaimana uh, bagaimana apa ini bagaimana harus jamaah subuh saya salat jamaah subuh saya apa sah atau tidak sah kalau kita salat berjamaah subuh dengan imam di masjid lalu imam itu kunut, kita ikut kunut. Walaupun kita meyakini kebid'ahannya. Karena apa? Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Bukankah ada hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq? Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Kita me, me, meyakini kunut subi itu maksiat. Kita tanya, Apakah si imam bermaksiat dengan kunut subuhnya? Tidak, karena dia meyakini sunnah. Dia beramal sesuai dengan keyakinannya. Sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Dia menyangka itu amal soleh. Lalu karena itulah dia melakukan. Semua orang, kita tidak kurang subuh kenapa? Sesuai dengan keyakinan kita. Dan keyakinan kita sesuai dengan ilmu yang sampai pada kita. Kita tidak mau dipaksa. Kamu memang berkeyakinan kunut itu bidah. Tapi kamu harus kunut. Kalau enggak, sok dimusuhan. Suka enggak kita? Enggak suka. Begitupun dia. Dia berkeyakinan sunnah. Karena ilmu yang sampai kepada dia menyatakan demikian. Enggak bisa kita paksa. Akhirnya terjadi ikhtilaf perbedaan pendapat antara imam dengan makmum. Dalam posisi begini maka berlaku hadis Nabi innama ju'ilal imamu liutamam Imam itu hanyalah dijadikan untuk diikuti. Ketika mensyarah hadis ini para ulama ahlus sunnah seperti yang paling keras kepada kebidahan yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan bila imam dan makmum berbeda pendapat dalam satu gerakan, makmum wajib ikut imam ketika berjamaah. Walaupun dia berkeyakinan bahwa imam itu melakukan perbuatan bid'ah dan dalilnya banyak. Contoh pertama, ketika kita masbuk umpamanya sholat duhur, kita masuk rokaat kedua. Setelah takbir baru satu rokaat, kita masuk ke rokaat dua, harusnya kita apa? Berdiri kan? Tapi imam duduk tahiyat awal karena imam sudah rokaat kedua. Kita berrokaat pertama, baru menuju rokaat kedua, kita harusnya berdiri, kewajiban kita berdiri. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, kita duduk. Duduk tahiyat awal. Setelah imam masuk ke rokaat ketiga berdiri, kita baru masuk rokaat kedua harusnya tahiyat awal dan tahiyat awal hukumnya wajib. Tapi kewajiban mengikuti imam lebih kuat, maka kita berdiri meninggalkan yang wajib tersebut. Ini menjadi dalil yang kuat kata Syekh al tentang wajibnya kita mengikuti imam dalam sholat walaupun kita berbeda dengan imam. Ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Dalil kedua yang sering saya ungkapkan adalah apa yang dilakukan oleh Marwan bin Malik ketika dia apa melakukan sholat id tapi khutbah dulu lalu sholat seperti sholat Jumat padahal harusnya terbalik sholat dulu baru khutbah baru bubar ini terbalik khutbah dulu lalu sholat dan itu kebidahan yang ya tadi disebut juga bidah marwannya. para sahabat menegur tapi ngeyel akhirnya tetap sholat dilaksanakan secara terbalik terbalik dari sunnah Nabi SAW. Bagaimana sikap para sahabat semua yang ada? Apakah mereka memisahkan diri? Tidak. Mereka ikut. Kanu yusalluna ma'al imam walau kana sholatul imam mukhalafatan li sunnah. Mukhalifatan li sunnah. Mereka tetap sholat bersama imam walaupun sholat imam bertolak belakang dengan sunnah. Karena apa? Innama ju'ilal imamu liutamami. Imam dijadikan untuk diikuti dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, kalau kita berjamaah subuh dan imam kunut kita ikut kunut. Wallahu alam. Dan sholat kita sah tetap kita dapat pahala dari ketaatan kita kepada imam. Cukup sampai di sini saja Insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik ashadu an ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh